Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-147 itu. Coba baliknya berarti. Nah. Al halaman 148 yang bagian mana? Tempat itu. Naam. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaihi bahwa itu qala rahmallah wa amma ma lam yakun bi qurbatin samma fa innahu fi haqqihi mubahu wa fi'luhu aidan lana yubahu. Maksudnya kalau seandainya perbuatan Rasulullah tersebut bukan perbuatan yang dijadikan kurbah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan maka sesungguhnya hal tersebut diperbolehkan untuk Rasulullah dan diperbolehkan juga bagi kita untuk mengerjakannya. Nah, seperti nah ketika Rasulullah beribadah di Gua Hira itu kan kurbah, sehingga kita nggak boleh mencontoh kita datang ke sana itu nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau perbuatan yang sifatnya bukan seperti itu, maka diperbolehkan bagi kita dan juga Rasulullah kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadza alladhi lam yatabayyan lana annahu fa'alahu sallallahu alaihi wasallam ala sabil qurbah wa huwa ma fa'alahu 'adatan aw dzibillah." Perhatikan. Hadza alladhi hal ini berlaku lam yatabayyan manakala belum nampak bagi kita annahu fa'alahu bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakannya ala sabil qurbah dalam bentuk mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belum nampak bagi kita seperti itu, wahwa ma fa'alahu 'adatan aujibillah, yaitu perbuatan yang Rasulullah melakukannya itu karena tradisi, sudah menjadi adat kebiasaan aujibillah atau tabiat. Belum tabiat. Ya, tabiat manusia istilahnya. Kita lihat Amal jibillatu fala yumkin an nasifahu bi hukmin la wajibin wala mustahabbin wala mubah. Adapun perbuatan yang sifatnya jibillah, tabiat, itu tidak memungkinkan kita mensifatinya dengan sebuah hukum. Tidak dikatakan wajib, tidak dikatakan mustahab itu sunnah, ingat-ingat ya. Mustahabun, sunnah, mandub itu sama artinya. Mandub, mustahab, sunnah itu sama ya. Jadi kalau hukumnya apa? Mandub berarti sunnah. Hukumnya apa? Mustahab berarti sunnah. Apa maksudnya ya? Cuman beda lafaz saja, beda lafaz. Kita tidak bisa mensifati dengan sebuah hukum tidak wajib, tidak sunnah, tidak pula mubah li'annahu jibillatun karena itu perbuatan yang muncul jibillah muncul karena tabiat Fal insanu mata ja'ahun naum nam. Perhatikan baik-baik ini, maka manusia kapan saja datang waktu tidur tidur dia. Ya enggak? Waktu datang tidur tidur. Wala al insan an yatrukan naum abadan. Dan enggak mungkin seorang itu meninggalkan tidur selama-lamanya. Ini berarti kalau orang kok enggak pernah tidur malah enggak normal gitu istilahnya. Nah, kita lihat idan jika demikian la nasifu hadza. Kita enggak bisa mensifati seperti ini. Sekarang antum tidur. Itu dibilang enggak tabiat enggak? Tabiat kan nah, tabiat itu kita nggak bisa nggak bisa mensifati wajib tidur atau misalkan sunnah tidur atau misalkan na'am barakallahu fikum haram tidur. Itu awalnya nggak kita nggak bisa mensifati. Cuman nanti niatnya bagaimana gitu loh. Ketika mau dia mau tidur, ana mau tidur biar nanti ketika bangun malam badan tuh enak dan segar sehingga bisa bangun malam menunaikan sholat malam baru dapat pahala. Karena apa? Karena yang semula jibilah tabiat ternyata dia niatkan untuk ibadah gitu loh maksudnya ya. Seperti itu. Anak mau tidur cepat, habis isya langsung tidur. Kenapa? Nanti jam 3 malam mau mencuri. Misalkan, misalkan ya, itu kan awal mulanya tidurnya bebas, boleh-boleh aja. Tapi karena niatnya tujuannya udah jelek, ya berdosa itu loh. Apa maksudnya ya? Seperti itu kita lihat. La wajibun wala mubahun wala haram. Kita nggak bisa mengatakan wajib tidur, Naam atau mubah seperti kata mubah boleh tidur, wal haram tidak boleh haram min haitsu ditinjau dari tidur sendiri. Karena tidur sendiri itu mampu mewajibkan atau karena karena tetap tidur itu kalau udah ngantuk. Maksudnya tabiat manusia istilahnya. Lakin qad naqul akan tapi terkadang kita bisa mengatakan innahu wajibun, tidur itu wajib idza anhakahu sahar. Nah, apabila apa? Apabila nah barakallahu fikum eh, apabila bisa merusak tidur tersebut karena adanya sahar-sahar itu adalah bergadang. Paham ya? Bergadang. Apa maksudnya ya? Naam. Waqat naqul haram, terkadang kita juga bisa mengatakan haram tidur. Idza nama an salatil jamaah misalkan, Jika dia sengaja tidur dari salat jamaah. Waktu salat jamaah dia tidur, haram enggak? Haram. Lakin huwa min haitsuhu adapun dia sendiri tidur itu sendiri ditinjau dari tidur itu sendiri an-naumu tabi'atun wa jibillatun yang namanya tidur itu adalah jibillah dan tabiat manusia mayusaf bihukman kita tidak bisa mensifati atau tidak disifati, tidak bisa disifati dengan sebuah hukum ya enggak antum tidur ya enggak ada yang mengatakan wajib tidur enggak ada yang mengatakan haram tidur nah mubah pun pada asalnya enggak masuk juga situ cuman kalau diniatkan apa niatnya itu loh tujuannya apa baru nanti bisa jadi haram atau wajib paham maksudnya ya Nah, seperti itu. Datang waktu sholat jamaah dia tidur, haram nggak? Haram. Berarti kan menunjukkan awal mulanya nggak bisa disifati kecuali karena ada faktor yang membuat dia itu bisa diharamkan itu. Naam. Eh, wa na'am barakallahu fikum. Paham soal ini ya? Jadi yang seperti ini namanya jibillah tabiat. Namanya tabiat seperti ini kita tidak bisa menghukumi kecuali setelah apa? Setelah tahu tujuan dan niatnya apa itu dengan tidur tersebut. Na'am barakallahu fikum. Karena tidur itu disebut dalam bahasa Arab kan naum. Tapi ada di sana mukadimatun naum, pembukaan tidur itu apa? An-nu'as. An-nu'as ngantuk. An-nu'as naum, pembukaan tidur. Karena dinamakan nu'as mukadimatun naum kenapa? Karena orang tidur itu enggak mungkin kalau sebelumnya enggak ngantuk duluan. Antum enggak ngantuk, antum tidur mungkin enggak bisa. Itu ya, cuma gulang-guling gulang-guling gulang-guling aja. Paham ya? Untuk tidur langsung tidur ya karena ngantuk itu tadi. Awal mulanya enggak ngantuk, bareng-bareng. Lama-lama datanglah ngantuk baru tidur. Langsung kalau misalkan antum nggak ngantuk sama sekali tidur gitu, mungkin nggak bisa. Mula alam ya. Nah, tidak ngantuk langsung tidur itu nggak bisa. Biasanya dia tidur tuh karena ada mukadimahnya terlebih dahulu. Yaitu nu'as tadi itu. Paham ya? nah barakallahu fiikum. Eh, na'am. ambil satu lagi ya. Wa amma ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam ala 'adah, adapun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai dalam bentuk tradisi atau adat kebiasaan Rasulullah, fa kalamul mu'allif rahimahullah yaqtadi annahu mubah. Ucapan mu'alif di sini al-Imam Al-Amriti seakan-akan mengharuskan bahwasanya diperbolehkan. Lakin yang bagi Allah naktasir alal ibah akan tetapi selayaknya kita tidak mencukupkan hanya semata-mata boleh. Fanaqul tapi hendaknya kita katakan ma fa'alahu ala sabilil adah fa fi'luhu mustahab. Apa saja yang Rasulullah lakukan dalam bentuk ada kebiasaan yang beliau lakukan, nah fa fi'luhu maka mengerjakannya mustahab Mustahab maksudnya sunnah. Lakin la bil ain bal bil jins. Tapi bukan ditinjau dari zat perbuatan itu sendiri tapi jenis perbuatannya. Maksudnya ya, jenis perbuatannya nanti pembahasan ini masalah apa? Masalah menggunakan sarung, rida, imamah, eh, atau pakaian-pakaian yang lainnya itu bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum.